Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah wa la ni'mati dhahirati wal batinah alladhi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal kudratu lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu Allahumma anfa'na bima tana wa 'allimna ma yanfa'una ilman. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Syahrul Ramadan Syahrul unzila fihil Qur'an Hudalinas wa bayinas minal huda wal furqan alayah Faqala Nabi SAW Minas sholah ila sholah Minal jum'at ilal jum'at Minal ramadan ilal ramadan, Minal umrah ilal umrah Tukafira lima bainahuma idaz batil kabair Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ta'ala ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ta'ala ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan ali wa salimhu minni mutaqabbalan Kali kedua saya berbicara di tempat ini dengan episode yang berbeda Na nga beda kena Ustad umur nambahan tapiutang lunas didoang ke Nanogaraducametan sebelum Ramdhon terlunasi ehning bak baik khusuk Romadhon utang maksud utang puasa kodohan buru-buru karena tinggal beberapa hari lagi kita Ada ayat ibu menyatakan di Ali Imran 54 Makaru manusia siapapun punya rencana Tapi kalau pemerintah punya program keluarga berencana Berarti setiap jelema punya rencana Makaru ayat-ayatna Manusia punya rencana Wa Allah Tapi ingat Allah pun punya rencana Di ujung ayat itu Ngenahin pisan Wallahu khairul makirin dan sebaik-baiknya. Rencana-rencana siapa? Allah. Dan kita duduk di sini pun, Bu, ini rencana Allah. Terbukti kenapa saya menyatakan bersyukur atas nikmat umur orang candi kubur. Loba seangkatan yang sudah diwafatkan sok inget-inget, emut-emut. ayah rencangan usah angkatan tos wafat. Ini mata entong jumba wae bising maut ke Jumba nya naon tapi Jumba na wudhu lah Israel bising datang bas ke tuan. itu contoh saja banyak salma mater yang sudah dihantar. Bukti sayang Allah kepada kita pagi ini apa? Diberi nafas untuk dihela dan ingat kepadanya dengan hela nafas itu. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ibu tong rudat Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Banyak nikmat malah tuh bisa dihitung saking banyaknya. Ku, ku Allah sesak ruded sesek rudet. Dicokot nafasnya sesak rudet. Dicokot kabel anu perantingi cepanon hiji kudu ke Singapura beak sawah beak imah. Jadi nikmat mana lagi? Termasuk nikmat yang paling besar detik ini kita ingat ke Allah. Jadi hati tenang. Salaki Ustadz, Tara balik geus tong diinget-inget sedekahkeun we. Sedekahkeun. Da geus mawat mah anger urang jadi janda. Suami jadi duda, anak jadi yatim dan piatu tanpa orang tua, harta jadi sengketa. Terus naon nu dibawa? Amal. Teman sejati hanyalah amal. Maka ini lagi beramal tong motah Munhirup hayang mati, tong motah kudu matuh. Sok tulis jangan status sok. Lamun hirup hayang mati, tong motah tapi kudu ma, tong riweh. Tong rudet, ria urusan dunia, we tungtungna gandeng. Kenapa Ustadz kok mendasarinya seperti ini? Ini yang mau Allah datangkan teh Ramadan tamu agung judulnya menantang berbahagia menyambut Ramadan bener ya teh asli nak wani unggun ya bu dulu ayah sinetron viral judul sinetron teh tukang haji naik bubur tukang, tukang bubur naik haji pemain utama nate saha Mas Solar nu perana di neteng arana teh Sulham Sulham Haji Sulham eta ibu-ibu belaan anu nya nya nya geus bae da lain lain Quran salah ge geus tong ngadebat engke mau beres-beres dengekeun we dengekeun geus Lagi dengekeun moal Geus abi we nu ngadongeng nama Tah Bu si Haji Sulham teh Bu Nah, Si Haji Sulham teh hiji mangsa mah teu muncul nasabah nasababara episode teh. Eta sapa teh kurang lumayan. Sulam. Nah jadi ngaributkeun sulam ya teh. Celah ame beres. Eta mah contoh. Jadi ibu-ibu kenapa ketika nonton sinetron berseri itu selalu setia? Karena ya boga lalakona. Celah, urang kaitkan yang Ramadan. Tong ngarobrol ya tuh Sarono wae da keur ngaji mah. Sok amun ibu aya obrokeun abi istirahat heula. Minum lah jeruk. Nanti nggak fokus Bu kalau di, saya omongannya ditandingi terus nanti apa yang saya baca yang akan saya sampaikan nggak dapet. Ya, ya. Maka wa ida kuri al Quran pastami. Kalau Quran sedang terangkan etikanya kata Quran itu sendiri diam aja diam. Kecuali kalau saya nanya nggak apa-apa. Oke siap di dia ngaji kudu tak teh aduh coba harudang coba ngerobrol yang ya, sudah sudah nggak apa-apa udah udah nggak apa-apa oke okay, siap udunan cicing weh ya jadi sesuatu menarik itu ada lakon yang main di dalamnya nah ini judulnya keren berbahagia menyambut bulan Ramadan. Tanya tuh jadi bahagia nanti naon? Saya terangkan sejarahnya Bu ya. Sebelum Rasul diutus, Muhammad Rasulullah SAW ke Madinah dan menjadi Rasul, ternyata di tahun kelima itu, di abad kelima, maaf bukan tahun kelima, nama Ramadan ini sudah kental di kalangan masyarakat Arab. Istilah Ramadan, Safar, Juman di awal, Juman di sani itu sudah terkenal. Bukan ketika Rasul diutus. Dan mereka menyikapinya biasa-biasa, weh. Tapi kenapa Ramadan kemudian jadi istimewa? Nah ini yang jadi bogala lakon Ramadan tapi disambut di papak bunga mangi mungah itu kunaon ya teh. Rasul awalnya biasa-biasa karena sim, singkat nama turun ayat Al-Baqarah 183 yang kemudian Ramadan itu ada yang namanya kewajiban beribadah bernama asyam kutiba alaikumus naona isyam soma yasumu sauman amsaka yumsiku imsakan saum itu artinya menahan menahan naon anil akli wasyurbi wa gosyanin nisa minal fajri ilal maghrib tarbiyatul iradah menahan makan minum bersetubuh dari subuh sampai maghrib itu melatih awan nafsu atas dasar siun ku Allah Tak eta jadi Ramadan jadi istimewa di papang teh gara-gara ayah ibadah nungarana saum tak eta boga lalakonna teh tapi nu unik Mantak saya tanya bener itu ya teh bahagia. Ketika Ramadan masuk, loba ibu-ibu, bapak-bapak baru dak ngoranyen program justru untuk melupakan saumnya itu sendiri dengan program ngabuburit. Aing ngabuburit naon? Rek mohokeun bahwa ya teh puasa. Betul tidak? ngadownload film tilu puluh poen nu ngadownload game tilu puluh anu nyiapkan epan tilu puluh poen nu beki ngusep mah anu kamu nyiapkan perbekalan ker kuliner tilu puluh jalan-jalan samemeh maghrib awas jangan terjebak saya nggak pengen kalau bahagia di awalnya harus bahagia di akhirnya ayo nyambut nak bahagia tapi hasil bahagia menyambutnya tidak dibahagiakan oleh Allah karena salah sikap dalam menyikapi yang disambutnya aya tamu gelis ganteng sarungit pakaian rapi rek disambutku pakaian juga kuma tentunya orang gedang dan dong rek pengajian wae jika nurek hajat parkirna di PLN badai aya Ustad Epi jelema etate teh iya mah tamu agung nu datang nanti setahun sekali Ramadan namanya teh dititang hamparkeun red carpet henteu Ramadan itu bulan suci Ayana spanduk ke bari Tanda Ramadan sudah dekat naon? Iklan marjan geus saya. Sarung cap gajah duduk. Biskuit Roma. Hongguan marjan nisin dan kue semprit lainnya. Eta anu anu kaluarna itu hilal itu. Hilal sosial. Nya sarung cap gajah duduk. Nah, ini kebudayaan. Happy Effendi mewakili keluarga yang tidak bisa hadir di rumah mengucapkan walaupun tanpa di sponsori Hongguan dan Marjan <laughs> marhaban ya Ramadan Sloba nu menta dipoto Ustad kanggo greeting nyergat wartawan teh greeting naon produk naon produk naon keur kitu teh marhaban tinggal Wels musik na nu Romadhon tibra Romadhon tibra Romadhon tibra-ok neng penya na nu dis Romana sau pas asumum nga baru buriit nepi ka pohoti lawah anti rawwaib lepas duha Parindah kamu kamu menjelang akhir mah wirid nu tadi naku tasbih diganti ku kacang nu tadi mukaan Quran ayeuna mukaan mantega tarigu endog ngocok we barang siapa yang Ramadan ini tahun ini sama dengan Ramadan tahun kemarin gayanya kata Nabi itu rugi semua tahu lagi lebih buruk maka menyambut bahagia bulan Ramadan siapkan tekad mau di seperti apakan Ramadannya kering telepon Ustad badai di trans tujuh deui mau asal seger moal nah duit loba butuh eueuh miskin tapi sombong ya. sok mang rekaman mang Kunaon? Oh, baterai. Kela ya mau fokus. Okay. kayak ya, sekedap terus simang tadi, habis tadi. So. Saya mereka ciri. Punten, mah punten mah. Kenapa? Aduh, loba aturan nih dia mah, ayam mah. Siap, oke. Okay. Kembali ke lab. Ini ada tukul. Ah. Pesannya satu yang pertama, kalau betul-betul mau berbahagia dengan Ramadan jangan terjebak dengan budaya. Ayah nusa tahun tadi baju lebaran gara-gara teka beli baju. Bukan itu tujuannya. Lamun puasa ukur yang ganti baju catat orai gerek ganti kulit puasa. Tapi nggak ganti kulit anger we orai. Maka Perhatikan dua kalimat ini. Puasalah seperti ulat, jangan puasa seperti ular. daya nah, ayat taman di pengker. Sok ayah hilud Antep. hilud munek jadi kepompong puasa. Kaditu nanti lahir jadi kupu-kupu ibu teh akhlak urang teh akhlak kamari teh rada teu eucreug ku lingkungan ku pergaulan ku sosialita loba ngomongkeun batur loba dengki ka batur komo ku pilpres kamari mah loba memusuhan gara-gara beda paslon betul tidak padahal ketemu di Facebook akrab di Instagram Ciga Baraya di WA nah ku pilpres menjadi salutres. tapi ka jelema ibu teu wau kangaran abdi Jokowi Prabowo cenah eh, epi ce urang teh. Untung ngesan. Rudet rudet. Pecah hati. Kerma nula letik, ya mah kelasnya nasional tuh. Nula letik mah geus puguh tatangga meli mobil gebeg. Tatangga meli enmek gebeg. Tatangga meli kulkas gebeg. Tatangga meli lomari gebeg. Nah, hari ibu hirup tebe aku gegebegan padahal tatangan boga imam mobil and make kulkas nate tak ulah jadi bulan suci mah teu pantas disambut kunu kotor nu dimaksud kotor hati senang melihat orang susah susah melihat orang maka marhabannya Ramadan teh itu nu pantas nyambut nate sah. jika Lailatul Qadar ini ada riwayat keren bu Rasul lebet seng kieu perhatian mun geus anu nangtung perhatian hiji mangsa mah teu kitu ribut sok tahu teh Rasul pasti rek nerangkeun Lailatul Qadar so nyaho teh padahal berarti babare dogan tah pembahasan sebelum dibahas mereka sudah berdebat masalah tanggal Lailatul Qadar mah tanggal sakieu turuna, malam sakieu, malam salikur, malam sekian, malam 17 nepi kaena debat eta teu selesai. Tah teh rek nerangkeun ngadon ribut jika dia kerceramah anu menerkan kamera eureun heula ala inna inakum qad na ari manehnya rek di bejaan kadon narobro haleos nah, we nabi teh itu takdir Allah tidak biasanya sahabat seperti itu ketika nabi hendak bicara biasanya memperhatian seksama penuh fokus konsentrasi ieu iya mah ribut eta teh jadi rahasia nepi ka ayeuna supaya Lailatul Qadar itu dijaga dari awal sampai akhir nu kahiji nuka dua tepantes keberkahan Ramadan dibikin kajjelma nuker debat paham maksudnya ya. jadi tong ribut tong ribet tong rudet tong ruwet cicing tapi takdir Allah nu bahaya bu 14 hari lagi Ramadan kita punya rencana Allah pun punya rencana <coughs> pertanyaannya asuransi mana yang menggaransi umur kita sampai di Ramadan punten zuhur ge cantang tuh orang hirup kene iya. sehat gagah benghar tapi kan syarat mati tidak harus tua dan sakit dan miskin setiap orang bisa beli jam bisa beli waktu nggak iya. tak iya nukul diperhatikan teh maka kunci menyambut Ramadan bulan suci selalu bersuci menjaga wudhu minimal maut ke kerboga wu gitu. sok ibu aurana biji gra wudhu wae mah Aika skincare mahal mayar daek Ayo kita wudhu kalau mau mung. Sese banget wudhu. Cahayaan gitu sok. eh tete obat segala penyakit menurutin rutin mah bu. Sam urat, ica migrain, ica ku wudhu. Asal bener wudhu nak. Tidak sah sholat seorang hamba kalau tidak sempurna wudhunya. Ku abi dikulik, ditalungtik, dikupas, dibahas, diguar, dadar, Wow, jeropisan, Masalah mah ku wudhu beres. Lamun wudhuna bener maka menjadi syarat sah sholat. Nah, maka yuk Ramadan air nama ada bulan suci Ramadan mah kurang sambut kumimiti tina bab suci. jadi nuwudu mah efek nanti bu karena kekemunya rek ngomongkan batur teh lebar ku basuh mulutku ku sucikan ucapan kalam perbuatan omongan teh mau nganyirkeun hati batur nu bener mah terus mau korupsi dah lebar lengena dikumbah mau acunihin kebijakannya teh jadi kebajikan wah kebajakan wudhu nah bener mah maka saya mah pengen punya presiden teh hali wudhu ameng ah, mingpina bener setuju tidak bu datang kudu riwe ningali kategori pemimpin mah wuduna bener teh cek nabi mun nah bener bener urusan anak, tapi sholat dipatok ku wudu maka bulan suci sambut dengan fisik yang suci nah untuk anak Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minamut tatawahirin karena ada ayat innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutato Ibu ingin jadi hamba-hamba yang dicintai Allah? Ingin. Tak Allah mereka kabar. Munayang menang cinta di kami, jaga kebersihan lahir batin maka mun Idul Fitri mohon maaf lahir dan Hatim. sok munek maaf maafan tong ningon Idul Fitri ayeuna we engke balik ngaji amburannya cenya abi teh sok ngomongkeun euceuh sabener namanya loh sarua urang ge nya anu mah urang ngomongkeun bareng we sile omongkeun sok maka kamari aya gosip nisfu syakban di mana dosa perbuatan sedang diperhitungkan catatannya sok silih hampura rek nepungan kolot tong nungan idul fitri ayana datangan samemeh munggah bere kerbekalna ame jongjon mama bapak habiah yang jongjon puasa salaki ame Ramadan ayeuna telo noelan jeung ngaganggu ladangan sapoe tilu kalimah sok pah nu penting Ramadan mama bisa husu sok nya ulah ngaganggu mama rek ngaji rek khotaman sababaraha balikan siun cek Ustaz Epi mah Pak ieu teh Ramadan terakhir bisa jadi iya. Jadi Bapak abdi kapun bojo tos mere tabu samiliar keur sabulana. Tapi duit monopoli. Cocokan barudak. Naon atuh ayah ieu teh ngaheulakeun tumben tu eh ayah teh di TV, TV geus moal hayang ngasaan khusus 10 hari terakhir sok merek balanja mempengcan macet ke pasar baru rek mudik enak kasih mama ke Garut juga tinggal non kudu istimewa Romadhon Ayu nama ndak alama kumakap urang kue hongguan sok nu kamari gettaraarni opide kam Marianu karirturanya Jadi sambut bulan suci dengan niat tulus suci Ayo nama rek bobogohan me tahun iya majeng Allah imanan wahti saban mau ditu ka rek matuh mau motah supaya matih Ramadona barang siapa yang hari ini minggu ini bulan ini tahun ini sama dengan hari kemarin rugi apalagi lebih buruk bangkrut kita bingkai kita rangkai kemungkinannya lebih baik setuju setuju maka doa nanti Allahumma Sok Allahumma Ya Allah Salimni. Selamatkan aku. Selamatkan Li Ramadan. Untuk Ramadanmu. Wassalim. Dan selamatkanlah. Ramadan Ali. Ramadanmu untukku. Wassalimhu. Dan selamatkanlah ia. Minni. Dariku. Amalan-amalanku. Amalan mutakobbalan menjadi amal yang diterima sambut dengan doa karena hanya doa yang merubah takdir sugane geus ngadoa bilma nu tadi maot kete ditambahan ku Allah kuatana karena maneh geus ngadoa menta ka kami nu boga maneh hiji silaturahmi nu manjangkeun umur teh dua ngadoa sok didoakeun sing paranjang umur amin nu hoyong haji umroh tahun ieu sing arangkat amin nu boga hutang sing lalunas amin nu teu damang sing daramangkeun amin anu hayang nikah sing narikah અહીંયા કે ને અહીંયા કે નહીં anak Kenapa harus berdoa? Karena di paketan ayat-ayat saum 183 sampai 186 itu ada terselip ayat no apa Al-Qur'an pasti wau jeung ayat ieu. Iya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apa itu artinya Ustaz? Kalaulah hambaku bertanya kepadaku tentang seberapa jarak aku dengan mereka, fa ini korib aku lebih dekat daripada ulat leher artinya naon sok mereka doa atau ngogorowokan kami apa jadi kenapa itu diselapkan di ayat paketan saum artinya orang saum itu kalau berdoa tidak ada hijab maka manfaatkan Ramadan ini mendebere umur yang usiana pakai terus ngadoa apapun hajat harapan cita-cita doa diijabah tanpa hijab teh bu kuabi bejaan hiji-hiji nukareka penak hiji doa setelah wudhu mun ibu hayang tereh nereke doa nadi diijabah wudhu lah rek doa teh maka Rasul kelihatan ketiaknya ketika berdoa setelah berwudu. Saking serius nah. Dua ibu tong nyun status mun adan teh antara adan dan komat eta teh ayah doa yang tidak terhijab mustajab. Terus ketika sujud jarak terdekat rob dengan hamba itu ketika sujud berbisik kepada bumi langit pun mendengar. Terus mengesolat tong likum-likum gajleng ngadoa heula karena doa setelah sholat pun tak tadi tos ngawas yasin geus maca Quran tong ka mana sok menta buruhna ngadoa tiap huruf dari Al-Qur'an itu sekian puluh derajat ayeuna sasurat ngadoa maka berdoa setelah baca Quran pun tanpa hijab doa aina uih ngawas tadi angkat ngawas di jalan atau ngalamun pakai ngadoa doa orang sapar ayah nuka cirina kernyeri hati hate penta doa anak berarti kertezolimi doa orang-orang yang terzolimi doa yatim doa orang tua kepada anak kunaon tadi tisah mengian kolot doa kolot ke anak doa anak ke kolot eh tapi nyarambung Bu doa ketika hujan turun dan salah satunya adalah doa orang-orang yang sa kersaung Eta ayatnya jelas. Hiji sambut dengan hati suci, dua sambut dengan doa. Nah, dua poin Ta. Nah, Ustadz tadi nita wudu, ame doa nangalacat. Nerekel, tereh, diijabah. Ibu, punten, ayah nunanya di pengajian. Ustadz boleh nggak kalau Ramadan kita gosok gigi? Ini mitos lama bahwa ya guru ngaji da informasi can sehebat hari ini can ya Google bahwa lama Saya pernah kok guru ngaji diomongan kia Pengosong gigi batal. Dulu mitos itu saya digugu tapi kak puasa teh bau mulut. Eh, kela kela. Dicari lagi informasinya Ternyata yang membatalkan itu yang melampaui tenggorokan, entah itu makanan atau minuman. Odol mante, kecuali odolnya diuyuk, Sikatnya dicetrok, diterai, Nya bener batal. yang gitu meren maksudnya. Terus bala ya mitos, hitutna cai batal. mana? Wo gawe tiap hitutnya ngan cai. Emang entok mana? Bala lama ya mitos ngorong teh batal nyanyi ngorongna langsung dioping bala ya mitos ngorong teh bata nyanyi ngorongna ku halu banepi ka kela iya teh dunia teh aya neon bekicaang Allah mah dina ayat saum nage yuridu bikumul yusro berharap kemudahan jadi riwa ya teh saum teh asal loba pisan nu ngabatalkeuna nepikeun ka aya pertanyaan kieu Ustad bagaimana kalau lagi saum berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa contohnya naon kekemu ku bumbu rendang Aisyah masak ku saya dijawabnya nyawudu wudhu ku gitulah tengah poe duhur anggap pecai uwa ya ge marjan enging tuh ustad saya katakan tenang apa berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa saya katakan naon ngana naonan yang bahaya bukan memiliki rasanya tapi ada rasa ya. ingin memilikinya cie cie Iya, tong borong ngahaja kekemu kuno ayah rasaan. Wudhu teh kekemu teh seberapa kali? Tilunya tiap wudhu ke sunnah tilu kali. Iya, ayah nu wudhu. bu, tilu kali. Oh. Tapi dipicir ngan hiji. Nu dua kamana? Saya tage nggak baca, Yang tahu dirinya dengan Allah. Loba, itu maka catat saum terbagi tiga. Jangan sampai kita terjebak. Ada saum umum yang hanya menahan lapar dan haus saja. Ila jual atos. Dua saum khusus. Mata, mulut, telinga. Dia saum. Di paruman handphone, TV di paruman. Cicing gitu ya. Itikaf, tilawah, sholat, sedekah. Tilawah, itikaf, sholat, sedekah. Ayah nu saum khusus, khusus. Ya teman jeng hatena. Semikiran anawan. Mantak. Kita duit sebulanan. Ayah merek fokus mengkaji ulang murojaah tafsir naon selama sebulan sugane nambahan ilmu jeung diberi barokah karena barokah itu ada di Quran saya kemarin baru pulang umroh lima hari yang lalu kenapa Mekah Mekah Mukarramah berubah menjadi berkah karena catat bu Quran turun di sana maka sahur Ramadan sahur unzila fil Quran kenapa Mekah Mukarramah yang dulunya kering rontang kering gersang tanpa air susah segala rupa cerita Siti Hajar mamahnya Ismail istrinya Ibrahim itu kan sai nah, nggak naon eta Sai, aya nama curcor kunon eta jadi kitu punten Quran turun di sana maka ada surat makiyah sawareh di Madinah ada surat Madaniyah maka Madinah pun kebawa berkah Ramadan ada malam yang lebih baik daripada seribu bulan Kenapa malam itu walaupun satu malam lebih baik daripada seribu bulan? Karena Quran turun di malam itu. Saya beberapa tahun yang lalu ngaji di sini. Tiba-tiba pengajiannya masih tetap seperti ini, berarti ini rumah berkah. Amin. Saya sebelum main tadi ada bacaan Yasin. Ibu kalau ingin berkah sederhana, berkah mayana bacaan Quran. Maka jadikan Ramadan tilu tah bulan harus Kekuat-kuating mah sapoe saayat tilu puluh poe tilu ayat jeng artina jeng tafsirna neangannulah eteta jadi tambahan ilmu Rob jeniyo sappo ayat tong biwirameha jemek di turyan Bulut ngalahho taman kela kudu beda tahun Imahmun Kamari tilawah entadarus benttada dar Rui mengkaji ulang jeung artina ame salalate ayaah genah gituku ngerti na diucapkan mahlah biwiehati jemek tara weh ngalatere Iismillahiwala <laughs> doli Wal asri inal insana lapi usri innal ladina amanu wa amilus solihati palahum ajrun ghairu mamnun. Nepi kapa belit bacaanana. Atahiyatul Atahiyatulillah wa salawatu wa thayyiba salamun alaika wa salamun shadu syadu la ilaha illallah syadu rasulullah. Hayyala sholat hayyala falah naon eta atahiyat. Ainun digero ku Allah sa ya ayyatuhan nafsul Eh hey, jiwa yang tenang. Saum itu harus lebih tenang. Hmm. Da iya mah aneh. Saya mau tanya, bising beda Bu, ai pengeluaran kebutuhan rumah tangga mun saum ngurangan nama. Kan dahareureun. Nginu Nah, lain ternyata lindah pindah dahar. Maghrib segala dibeli. Wih salat segala di dahar. Matak Ramadan teh tinggal menyelesaikan masalahahan wayah pengeluaran beki gede ngarental mobil manjukmu kena nyicilgamis rektara Wanu kamari kene ayaah ngajuk Rut ripu Islam nitag itu tentu Islam dijaan teh itu jadi rame Romad naon lain sau na di agung-agung ke marjan tepati ngaruh Kami marjan Disponsori oleh. Tapi lamun hari pertama di bulan Ramadan tong marjan. Oli rem juga marjan. Ningali cucunguk ngaliwat juga korma. Bogoda nah. Ningali sepon peranting rumah wadah juga makuta. Ningali dan mobil. Ningali dan mobil juga donat. donat jadi etete nafsu tah cik cik alote sabar ke diberi bonus maghrib tong nganu kitu wae teu bosen ti orok dahar saum itu fainahuli saum itu untukku teu bisa sauma lebay urang ka yang nyen status OTW PLN Soekarno Hatta dibaca susah rek ngaji ke majelis taklim nu di Soekarno Hatta satpam PLN warawun ngajinya tadi seberang kanyawan tina status si ibu haji kemana nuju sholat di toong tehnya ke ruku sujud kanyawan si ibu haji itu angkat di umroh ustad dan sering kaciri ke bandara nah si ibu ke jakat kaciri ke akadna tas saumat bisa orang make handphone yang status video lelah sekali saumku hari ini coba panas coba bibir kering-kering tuh Ayangin angin setik dayak dah Semoga Allah ngasih kekuatannya hari ini pemirsa kepada ter bisa Allah kurang bata mau anunyahu kurang puasa cukup kita dan Allah saja yang tahu Ibu so ngaasa temun bata tekah aja ya penyesalan nalawan Abi mabu jamsakirannge salat duha nyo laptop muda ngepangis bungsu dari tiket puasa ngawurken pilus Garuda rasa sikur Guntung guluntung ayo abi mah kan anti mubazir dan apa hukumnya ya? Terus sadar ada kergawe. Sukanya yang Ramadan di tilu cakru bari akrobat ya cakru. Kayak sadar ingetan diingetan bulan cek nuka dua, Ayah astagfirullah nggak sahum, Kenapa gitu? Astagfirullahaladzim. nggak suara mah mah protes. Dipototan. Wah, wah kalau ngingetin rada santainya ayahnya can wareg etama udah aslina hambarna nepi ka magrib padahal teu kahaja da cek cek hukumnya itu kahaja mah teu tapi hati nggak bisa inilah hebatnya saum maka nu jadi boga lalakon di Ramadan teh sah. saum saum mah bu ibadah nu beda salat mah teu bisa bari nyangu saum bisa tuh bari nyangu bisa salat mah teu bisa bari olahraga saum mah bisa tak etak kenapa yang wajib dilipat gandakan pahalanya yang sunnah dianggap wajib karena dikaitkan jeng saum sare nawe dinilai ibadah nu sauma tapi tong saum pakai sare sare nawe karena sambil saum dinilai ibadah tak etan disebut mubarokun teh tetapnya kebaikan jiadatul khair ditambahkannya kebaik Sampai menang Lailatul Qadar mah lebih baik daripada 1000 bulan atau 84 tahun. Keren nggak? Mata penta samut dengan bagai Allah Setiap habis Ramadan Hamba cemas Apa yang dicemaskan? Kalau tak sampai siente nu ayo aduh tapi ya Allah dina duha dina tahajud ya Allah salim nilai Ramadan abi butuh kiparat dosa mun salat di Mekah sarokaat sabaraha di Madinah sarokaat sabaraha mun Ramadan ge sarua hendak lebar minas sholat ila sholat di sholat ka sholat penghapus dosa minal Jumat ila Jumat di Jumat ka Jumat penghapus dosa minar Ramadan ila Ramadan di Ramadan ka Ramadan penghapus dosa seperti bayi yang baru lahir dibersihkan minal umroh ilal umroh ti umroh ka umroh penghapus dosa orang teh butuh loba penghapus dosa karena dosa orang lo loba sieun ke bawah maot Sementara harta di akhirat lu jadi hasanah di akhirat ngan dua bu. Hiji diterima ama, dua dihampura dosa. Betul nggak Ramadan? Uh, maka sahabat dinyanyikan Gubimbo. Kami cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Naon saking nikmatnya. Alangkah nikmat ibadah di bulan Ramadan Sekeluarga nupapi sage barali kelas sahur buka bareng Sekampung papangi jeng tatangga ke kertarawehan Senegara idul fitri papangi di lapang kabe Kaum muslimin dan muslimat sedunia seluruhnya kuku oh papasean Bersih hati bulan suci, bulan yang membersihkan Maka sambut dengan hati bersih, dua dengan doa, tiga dengan apa tadi? Rencana, mau dibawa kemana Ramadan kita kalau judulnya berbahagia menyambut Roma Sabo kalau lakukan nanti saum itu sendiri damun Ramadan Allah oh, perintah saumnya seperti bulan biasa we. tapi yang jangan dilupakan saya ingatkan itu sok terjebak ku tradisi yang budaya sahur peting teing ulah cek nabi sahur mah cukup mun anjen maca surat 50 ayat Teng guys jadi cukup teh durasi menlurang macam kurangrang 50 ayat teh batasan adzan subuh 50 ayat teh sakit itu tak waktu sahur teh entong peting- Tting diing Ripu berangna jam tiluttos garuga cash siang teh subuh kaberangan dan upanganganana Sare ngesaurreka masjid lila kene betul ngesureglajo TV jadi tipin urang <laughs> tipi urung urang Sarena karpet hai A saretos tuangmah biasanya sopoho segala rua wgugah ge setengah genep usoli Pardo isuk-isuk ningali hordeng diting kalian karoenng Das salatri nah aya kapanye Gokar tuntuna ka kantor Aroreamda kaberangan ngarumpuu penana karpet hari pertama ama si iburek ngaliwat biasa getara diamekan nek beberes ka dapur memawadah urut sahur dicarekan dalam parteha. Siapa yang salaki mana lain rem aspa apa non daging jadi cik punten ngeliwat ke salaki teh si ibu dambung saruan anda kerpuasa munur deh punten non ya ambek ambekan atuh lapar ya pemajikan ngerek di dahar jam 10 ripuh jam 11 memelas jam 2 tewala kaya jam 4 hampir wapat ayah angin setik ya, gak si bapak nah itu perintah saum teh pada ayat-ayat faida parog tapang mun perintah hiji pagawean gawean taina ngaji sekedeng di salat ulah karena ngaji nalila salat ge jadi bari diuk canggeul usah urut ngaji teu bisa salat bari nam ieu dibere perintah puasa tapi ngaganggu ibadah nu lain ka kantor henteu banget teu si banget bu saya buka sejarah saum ya Rata-rata peperangan dalam Islam dimenangkan Ramadan. Perang loh, panas. Maka ada hadis keren. Mungkin ibu pernah mendengar. Barang siapa yang berumroh pada bulan Ramadan, pahalanya seperti haji. Kerbeteng kosong, Mekah, Madinah teh panas, berarti ekstra lipat ganda keutamaannya. Karena ada saumnya. Iya, orang te umroh, te ka kantor, peda saum, melendoy, si banget ente. Baru buten banget nate. Kuntuna di behelan ngan kangkung rawe. Da ayam mitos mun ngosok gigi sieun batal. Ditanya ngabalieur tengah jawab. Fa idza farag cek Injil wae and when you fast don't look dismal kan kama kutiba lalazina min qablikumnya jadi orang dulu pun sebelum Islam perintah saum tuh kepada setiap umat ada di Taurat, di Jabur, di Injil saya buktikan ternyata di Injil ada di Matius 45 itu And when you fast, don't look this Kalau kamu saum, jangan bawa camene camerut ramijud rarari bangkenu jamendud. kurawet hasem banget sesehen. Meni nyisiran-nyisiran gitu weh. Nya ditanya tengah jawab ngomong sekali ngomong bau cubluk. Dengan dalih bau kasturi, kasturi di mana? Tete kurang diharapkan ku syariah mah and your head and wash your face cuci muka minyaki rambut komo jadwal abdi Ramadan buka puasa wae geus beak ti ayeuna nu sampai istri saya ngeluh ayah mending dibiakin kb jadwal teh ke keluarga mana kamu aja gabung ke acara yang ngundang kia nyambunya jamaah teh teu paham kb, kejebak sepanduk etana sepanduk loba ti ayeuna geus aya tulisan berbukalah dengan yang manis Ibu paham nggak kenapa ayah banyak yang ngundang? Berarti aku manis. Tapi kalau ibu mau bikin teh manis buat ayah, jangan dikocek. Kenapa? Karena aku nggak suka yang manisnya di depan. Kayak para caleg-caleg itu. <laughs> ya, ibu tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi harus berbuka dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas. Ya. Maka berbukalah dengan keluarga lebih jelas. Setuju tidak? Tah, Ramadan eh nu tadi entong jadi melendoy jadi ngedua jadi ngelud jekolot lama, jadi malas nanti kamu saumnya tidak maksimal atau hampa maka ada hadis Nabi banyak umatku yang saum tapi hanya mendapat lapar dan haus saja karena mengganggu amal yang lain saumnya itu maka targetkan sholat tepat waktu selalu punya wudhu penuhi dengan doa dan tilawah lewihna rizki disulap jadi sedekah Nabi ahli sedekah, tapi Ramadan jauh lebih ekstra sedekahnya. Habitat ya, Bu. Habitat. Terus kejar Lailatul Qadar. Ustaz, eta eh, teh Lailatul Qadar teh kumaha? Tayangan timimiti nembi ke akhir. Gambaranna kieu. Ceuk si Bapak teh Bapak mah mau ngawariskeun loba taneuhnya ka Epinya. Ukuran teh sakitu tah ku ku, ibu tah ieu iya, olimaan tah. Nah, dua meteran lah Happy Adi maneh tilu man Bapak Mas semoga warisan tay tanah cukup pakai na meninggalkenting tapi ba tehngembejaannya tong ditingali letizende na tanah diwaris kencek sih ba donge Di tanaheta aya berlian tapi ku ba mua dibejaan di mana belahna lebah oke okay, Pak atuh orang tejeng adi-adi tanya ikhtiar eh, adi-adi abdi mah kan karena dunia misalkan kubeko lo lo itu teh kapangi aya nu pacul aya singkup ah geus mana tanah nunges geus digalikeun balikin dewe. abdi mah teu kubeko ku sendok teu kapangi <laughs> ah lebar dongnges dipacunya guyss di Koreh di pelakan cengeng surau laja salam sereh tinu 2 meter etetatessa kaliu nyamba tuh kudu meli ternyata berkambu suburtatatanga lobanda Nabi kap pejo bisa ngajual naon eta kaudana jeung mail Qdar ti bejaanku nabi Tegah aja kebon ngaranana Romadhon teh dijagati awa nepi ka akhir pu ama-ama di pacculan ketik karasan nanti lepas Romadhon teh jadi tengenang muntuh macakur an teh tengenang muntah hajuddahila Romadhon urang taraweh Nah jadi taraweh maka teh dijaan ku na Bie belamana Romadhon eh, eta nol Qdar tugas nah tangan ti awal ke akhir ibu tuh era kulit digagah Mata Abi datang tanginas tepat waktu ke dia ngadengekeun lagu Lady Gaga. Lady Gaga wae lain Islam nyambut Ramadan. Kasiri tina laguna ro ro Ramadan, ro ro Ramadan si eta nyambut curang teh. Ting jeli urang nu salah. Kalau ya coba, bae lain Quran salah ke matak aduh lamun majelis taklim dia teu bahagia nyambut Ramadan ka mana wae atuh gaya banget di bodasan buuk di bereman, kuntu di behelan syukur romehun ai beuheung hideung Ramadan hari-hari capek gawe teu kapake di teke kuota kuota kuota rek beak rek kitu wae Pejalan, kabar udah, mama tong diganggu Ramadan ayeuna nama, bising jadi Ramadan terakhir cek Ustaz Epi dah memang atuh Bu abdi wae TV net TV trans TV trans 7 ini sesat balik di cina rating sama naik target na rating bunga Rek di Bandung kemarin balik umroh turun Bandara Soekarno Hatta jam tilu nepi ka Jungberung jam 12 peting ayeuna kudu bolak balik Bandung Jakarta sadaya Ramadan jaba lapar jaba naon tahu hak tubuh ayeuna mah rek itikaf 10 hari Ustaz itikaf wae kali-kali domba cup emang turnamen sate Dabu ayeuna mah geus rambung Bu saya sok jadi hati taku ibu-ibu numpangi di mall di jalan nu sok ngaraji saya teh sok haroream mah nanya ke ibu-ibu teh jawabannya sang nah ibu lagi apa lagi cantik genah henteu lamun cantik heueuh mah heueuh baik ikhlas iya mah nu ngomongna cantik Pakai Malik nanya manehna Ustad dari mana? Dari keluarga baik-baik curang. Dulu tuh udah ngomong nanti saalujratna bari temerna Sok tahu bulat nggak? Tahu bulat digoreng, nah mobil dadakan, nah bet dadakan. Ditanyakan orang kalau tukang dagang nah, mah meng tahu bulat mau digoreng dadakan. Direncakan nakin mah sok tara jadi <laughs> cenah. Nah naon ge, tentang dadakan. <laughs> Nya kitu hirup mah. Tah orang merencanakan menyambut Ramadan. Nya kan ngadoa, sugan ja jadi Ramadan nama jadi mah orang terjadi ke Ramadan ayun karena ada ayat kuluman alaihi haufan kulu ajali musamma kulu nafsin daikatul maut nah Ustaz nyebut ajal bari ngangkat botol nah naon gak ya expire nah untuk kaburu diinum ya expire nya engke we geus adi bakal, we di bekal abi mawa sangu di ditu na mobil di ieu nginumna Asakir SD-nya rek rek non rek botram nya. Mau kempis kempis eh kene nya. Kempis ceplok nong mie goreng sili asaan yang babaturan rametek. Nya. Sok Bu, ada sisa waktu 15 menit. Bertanyalah tentang Ramadan, apa yang harus dipersiapkan? Nu tadi mah hiji, bersihkan hati, bersihkan pikiran, berprasangka baik, saling memaafkan, bungkus ku doa, target apa di bulan Ramadan ini? Sok, mangga Bu MC. Ya, silakan Ibu-ibu dari belakang dulu ya Bu. Kasihan tuh kalau yang depan kan gampang. Kalau dari belakang silakan ada yang mau bertanya. Ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, berdiri dan juga Gak Oke. Okay. Sebelum. Oke. Okay. Dua saja dulu ya. Ari kernu mawat ma bu, iji-iji ame beres urusan. Lamun ngosok gigi tong bari ombe. Kenapa bu? Ngosok gigi lah. Ya, yeah. si bola itu. Si buten naros kia translate, Da running tag-nya. tadi harus Ustad pun ayakolot atau sawwaian Numatkir puasata sesa puasana kodontong kodoma kerup hadits Idasan in koto mautmah KBG pegat ke jadi ibu tidak harus mengkodok eh, saum orang tua yang tersisa disebabkan kewapatannyange urusan Dan kodok itu bagi yang hidup. Dan kodok itu berlaku hanya untuk saum pun bagi yang hidup. Sholat man loba enak numawat di kodoan sholatnya mayar ustad katipeng eta. Ya, ya siji. Nu kadua naon? Oh, sugan teh maut terpuasa. puasa. Ieu teh gering kalau teh di bulan puasa tepuasa tulu maut nah geringna gering nolak, gering ke umur karena ketuaannya mah geus wajib saum ganti weh kupidya bayar pidyanya dari puasa yang dia tinggalkan tidak harus kodo bu kalau udah tua mah tergantung mun geringna dalam posisi masih muda itu mah dikodo tapi kan kodo mah kudu ku nah berarti kupid ya karena sakit hiji benang nuka dua teh naon tadi teh hari ya oh mayar ya teh sebelum sesudah sesudah tuh biar kata ay sebelum mah berarti direncanakeun batana orang rek bata eh, eh, dua puluh poe ya pidiah tah sok mana pamuasakeun orang pidiah mah kumaha Oh, itu mah fleksibel. Mau harian boleh. Ketika saya meninggalkan saum hari ini disebabkan penyebab yang membolehkan, kemudian kita boleh fidyah, dibayar harian boleh. Mau disakalikan boleh. Pun bojokan nyusuan, mun pas boga budak Ramadan. Bu, bayar harian, Ngesui ku ayah bayar nanya kan ibu ge hamil na ku ayah nya Ditraktir so Sebenarnya dahar sapoek sekali dah satu ribu berarti mau nyusuan tilu puluh poe tilu kali tilu seberata sepuluh juta ini bikin itu nanau jadi boleh harian seperti jakat kan eh jakat fitrah mah terikat ruang dan waktu iya. seperti jakat dagang kan boleh harian mau diakumulasi sebulan sekali ame puguh mikena rada gede namun kan sekedar sok asal lebat Ya, itu mah teknis, Bu. Jadi boleh-boleh saja. Oke, okay, next. Ada lagi? baik, barusan dari sisi sebelah kanan, sekarang dari sisi sebelah kiri ya. Mangga Ibu yang pakai kerudung Ya, silakan berdiri. Ibu siapa? Ibu maaf, Ibu siapa? Ibu cucu. Ya, mangga. Sok, Bu. Belum tahu, harus kerja misalnya, yang sakit, terus ya. Dulu waktu hidupnya belum tahu saum itu tidak dipidahi. Nah, nah ayeuna iya kareknya kareknya hukumna teh nyebayar we, Bu. Untuk ikhtiar mengkiparati ketidaktahuan itu waktu itu. Contoh, kan hutang eta mah. Abi teh teu emut yen eta teh hutang karek apa eta teh hukumna biar ngaji di Soekarno Hatta bayar minimal mengurangi dosa dengan kesadaran itu maka ibu ini ada ilmu baru bu tong sok ngahutangkeun mun kira-kira jadi rudet contoh punten nyabunya bapak Tuhan kak imah tara ngomong jelemana teh tapi sekali ngomong nyem duit rudet tuh. nyanggeus sehari ayama tong rudet berewe atuh ya, nginjem nanti tegede sajuta tapi ai juga ijro il ngadedak mah atuh daleneng. ayaana na saku aya 500.000 bay 5000.000 baylah kerbutuh pisan nun nyatad isukna panggih pertanyaannya secara psiologi mohon Boga hutang Panggih jeung nunnga hutangken no era lunganga hutangkenga hutang Malibirnga hutangken era simbajar kegi nuboga ke rasa tapi dan memang butuh asam ah, berkendah nagi hutang kanu ngahutang ke orang teh ibadah bising jadi dosa tagi tek mayaran teh ngingetan awe geus jadi ibadah ternyata bu diingetan teh kadon urang nu era keke keke keke lah usah naon ieu teh kan kemarin nyam duit urang ngebutuh ayeuna kayak inget teh angkat nah, nginjemna seberapa kamari sajuta ustad karek mere seberapa 500 jadi nu utang teh abdi utang rieu teu rieu ibu buka hutang puasa ke apa etap puasa Tedu dibayarku kodo atautawakupidja karet nyawa aak bayar we Bu bay jangannten kasusnya hampir sama Ustadz pohoting naon hiji jumlah puasa hepoho de bakat keloba bata teh karek apa hukum kudu dibayar na teh tahun Irabu tahun kamari tahun menang teutang tahun kamari di kodoan tahun dia menang. Mata Abi mau mengingatkan mengenai waktu beberapa hari lagi lunasi. Dae hutang mah ilah di mana wae kudu dibayar. Oke? Okay? Iya. Nah, mun hilap di sabaraji sabarajina tinggalkan yang meragukanmu datangi yang pasti pasti boga hitungan maksimal. Ayat eta aya eta mah. Sok, mana Bu MC? Dua D-nya, dua D-nya. Abi harus ke Unpas hari ini. kasih Ibu, mohon maaf ya. Dua lagi, dua lagi. Dua lagi. Baik, silakan agak maju ke depan yang pakai kerudung kuning. Habis itu paling depan ya boleh satu lagi. Tapi nunggu tunggu dulu malah. Siapa namanya? Oh. Ayah budak puasa. Tului batal. Pertanyaannya sudah menjawab tadi juga. Ari anak nu can balik. Perlu dikodok tekudu dabu, budak can wajib. Ya belum balik. Eh balik belum mengenal hal dan haram. Karek latihan jika budak abdi kadang kuat nepi ke maghrib kadang duhur ayah buka ya nanti udah buka puasa lagi dah budak ngarana jadi tidak harus dikodok budak mah <clears throat> sampai dia jatuh akil balik mun perempuan sampai menstruasi mun laki sampai bermimpi itu aja patokannya mah budak ibu geus ngimpi can geus meureun ngimpi mangan lain ngimpi nu eta Ma. oh belum oh belum emang eh, belum kena pahala anak saum itu untuk orang tuanya yang mendidik anak itu saum itu masuknya karena ilman yuntafa'u fa'ubihi. ya satu lagi ya baik Pak Ustaz ya, eh, mohon maaf ibu-ibu yang masih mau bertanya nanti insya Allah lain kali kita ketemu lagi dengan saya harus ke Unpas nih tinggal satu lagi mangga ibu dengan ibu siapa ibu Happy dari Margahayu Raya ya mangga simple padat ya. Tadi Pak Ustaz menerangkan tentang surat Al-Imran ayat 54 tentang manusia punya rencana, Allah punya rencana. Setelah saya baca di Quran, itu menerangkan tentang orang-orang kafir yang membuat tipu daya apakah nyambung dengan yang terangkat coba bacanya dengan lengkap bu dan Allah membalas di budaya itu Allah sebaik-baiknya membalas di budaya. Terus satu ayatnya utuh. Satu ayatnya utuh dibacanya. Tapi yang tadi saya ini yang segitu. Apakah nyambung dengan tadi yang terangkan? Nyambung. Karena orang kafir pun punya rencana. Tak enak kan? Semua tahu. Ayat tong disebut licik bising viral. <laughs> Apapun bentuk makar itu rencana, apapun rencananya. Iya. Orang merencanakan menyambut Ramadan. Apakah ayat itu nyambung? Nyambung. Anu teh nyambung mah pikiran orang tenepi karena ayat eta. Contoh bu, kunaon? Oke, okay. kunaon? Soang sorana betarik. Kayak ayat jawaban anak Al-Quran. Kunaon soang sorana betarik. Sok jawablah dari Jumaahan. Cerdas. Behengna panjang. Kela butong nafsu. Ari Bangkok ya bengan salah ngatariah aku or awak nang-behengbi dijawab ke Quran orang itew ngahulang Ustad ngajawab na untukku logika kekurran mas simbabuk Masya Allahukana salalam yakumakahhaong Allah Bicara rencana kenapa saya pakai ayat itu dan memang ker merencanakan. Iya. Ngan ulah sombong ku rencana. Karena Allah ge boga rencana. Cek Allah mau rencanakan libatkan kami maka berdoa adalah merencanakan sesuatu dengan Allah lamunnya milih jodoh tema ayat istihoroh tah menyambut Ramadan ge dengan istihoroh yaitu doa-doa yang di dalamnya ada rencana di da dalam redaksi doa-doa itu. Ya, makanya saya dapat ayat itu juga kenapa jadi tafsir Ramadan? Memang global ayat itu mas sifatnya teh gitu ibu. Kalau tidak kasih tahu, apakah kita boleh tahajud setelah taraweh? Oh, saya kunci. La witroni pilailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Tahajud itu taraweh. Taraweh itu kiamu Ramadan, kiamu Ramadan itu kiamu lel, kiamu lel itu witir barangna nu eta-eta keneh. Jadi tidak boleh setelah taraweh abong laluasa awak seger nyende tahajud Nabi tidak mencontohkan Nabi tetap eh, di luar Ramadan 11 di dalam Ramadan 11 itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya pas jam 11 saya harus ke Unpas ngajar mudah-mudahan jauh di mata dekat di doa jauh di kaki dekat di hati jarang bertemu saling merindukan jarang bermuwajah tapi saling mendoakan tutup dengan doa saya sekali semuanya sekali tentang Ramadan Allahumma Allah Salimni. Salimni. Li Ramadan. Li Ramadan. Wasallim. Wasallim. Ramadan li. Ramadan li. Wasalimhu. Wasalimhu. Minni. Minni. Mutakabbalan. Mutakabbalan. Ya Allah. Selamatkan kami. Selamatkan kami. Untuk Ramadan. Untuk Ramadan. Dan selamatkanlah. selamatkanlah. Ramadanmu. Ramadanmu. Untuk kami. Untuk kami. Dan selamatkanlah Amalan-amalan kami menjadi amal yang kau terima. Wamayasir wa tu'asir Rabbi sroli sodri wa sirli amri wa hludatan lisani wa qawli Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fi akhirati hasanah wa ada benar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh